كذا إذا عاد عليه مدمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu dari bait yang ke-132 sampai ke bait yang ke-135 di mana keempat bait ini itu masih berada dalam pembahasan Ali bertidak Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam Alfiyah beliau wa nahwu indi dirhamun wali wator. Dan pada contoh yaitu indi dirhamun saya memiliki satu dirham. Ini merupakan contoh jumlah yang khobarnya berupa dhorof dan mubtada'nya berupa isim nakiroh. Kemudian contoh berikutnya li watorun. Saya memiliki satu keperluan. Maka ini merupakan salah satu contoh jumlah yang memiliki khobar jarma jerur dan mubetadaknya itu isim nakiroh. Maka untuk dua jenis jumlah ini yaitu jumlah yang khobarnya atau mubtada'nya berupa isim nakiroh, kemudian khobarnya itu dhorof atau jar majerur, multazamun fihi taqaddumul khobar. Maka untuk yang seperti itu wajib didahulukan khobar daripada mubtada'nya. Kada idha 'ada 'alaihi mudmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Dan jika di sesuatu yang dikhabarkan itu, ya mudahnya betadak. jika di dalam mubtada itu terkandung, ya di dalam mubtada tersebut itu terkandung domir, yang kembalinya itu kepada khobar. Ya, di dalam mubtada terkandung domir yang kembalinya kepada khobar. Maka pada saat itu wajib juga mendahulukan khobar daripada mubtada'nya. Ya, ketika mubtada' mengandung domir yang kembalinya kepada khobar. Kemudian kada ida yastaujibut tasdira demikian juga wajib untuk mendahulukan khobar jika lafat khobar tersebut itu adalah lafat yang wajib diletakkan di awal kalimat, di awal jumlah. Pada pembahasan sebelumnya juga ada bahwa ada lafat-lafat yang dia itu memiliki hak sodaroh. Haknya itu ada di permulaan kalam, di permulaan jumlah. Maka ketika khobar itu juga berupa lafat yang haknya itu ada di awal jumlah, itu khobar wajib diletakkan di awal atau didahulukan. Contohnya apa? Ka'aina man alim tahu nasiro. Ka'aina man alim tahu nasiro. Di mana seseorang yang engkau mengetahuinya sebagai penolong. Maka di sini kita mengetahui bahwa aina itu adalah isim istifham. Isim istifham yang dia itu kedudukannya sebagai khobar. Maka aina ini wajib diletakkan di awal kalimat, di awal jumlah. Ya karena aina ini sebagai isim istifham itu haknya berada di awal jumlah. Wa khobarul mahsuri qaddim abada dan juga wajib untuk mendahulukan khobar ketika lafat khobar tersebut itu dilakukan hasr di dalamnya. Ya, ini berarti kebalikan dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu mubtada dikhususkan kepada khobar, kalau di sini khobar justru yang dikhususkan kepada mubtada. Maka untuk yang seperti ini, qaddim abada Ya, dahulukanlah khobar selamanya. Contohnya apa? Kamalana illatiba'u ahmada. Ya, contohnya ya tidak ada bagi kita melainkan mengikuti Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mengetahui bahwa lafadz lana di sini itu adalah khobarnya khobar yang dikhususkan kepada lafat mubtada. Berarti di sini maksur alaihinya, ya maksur alaihinya itu adalah ittiba'u yang terletak setelah illa. Maka karena di sini lafat maksur alaihinya itu berupa mubtada, maka lafat khobar yaitu lana itu wajib didahulukan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini atau untuk keempat bait ini yaitu taqdimul khabari wujuban. Ya, wajibnya mendahulukan khabar. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan dzakara hadhil abyati Al-halata Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam bait-bait ini, keempat bait ini yaitu keadaan yang ketiga. Ya, kalau pada pertemuan sebelumnya itu keadaan yang kedua, namun saya keliru menerjemahkannya menjadi keadaan ketiga. Ya, keadaan ketiga yang sebenarnya yang di sini. Apa itu? wahiya wujubu taqdimil khobari alal mubtada'i. Yaitu wajibnya mendahulukan khobar dari mubtada. Wadhalika fi arba'ati mawadhi'a. Dan itu, yaitu wajibnya mendahulukan khobar dari mubtada, itu ada pada empat tempat atau empat keadaan. Al-awwalu Keadaan yang pertama, an yakunal mubtada'u nakirotan. Yaitu ketika lafat mubtada'nya itu berupa isim nakiroh. Laisa laha musawwighun illa taqaddumul khabari Dan dalam jumlah tersebut, itu tidak ada musawwir yang lain Ya, tidak ada sesuatu yang memperbolehkan isim nakiroh itu menjadi mubtada, melainkan didahulukannya khobar. Kita mengetahui bahwa salah satu musawwir atau salah satu yang memperbolehkan suatu lafat isim nakiroh itu dapat menjadi mubtada, itu ketika ketika khobarnya didahulukan Kemudian isimnya itu adalah isim, maaf mubtada'nya berupa isim nakiro. Namun khobarnya berupa apa? Wa huwa au jarun wa majarurun. Dan ketika khobarnya berupa dhorof atau jar majarur. Ya, jadi mubtada'nya isim nakiroh, kemudian khobarnya dhorof atau jar majarur. Dan tidak ada musawwir yang lain melainkan taqaddumul khobar ini didahulukannya khobar. Fal awalu maka contoh yang pertama yaitu contoh yang dhorof nahwu ba'dat dhayqi farojun. Setelah kesempitan itu ada kelapangan. Ya, ada keluangan atau ada kemudahan. Maka kita melihat bahwa di sini lafat farojun itu isim nakiroh yang menjadi mubtada. Kemudian tidak tidak ada musawwir yang lain yang ada di situ melainkan pendahuluan khobar karena khobarnya berupa dzaraf yaitu ba'dat dhaiqi. Maka di sini wajib didahulukan khobar dari mubtada'nya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat ke-35 waladaina mazid. Dan pada sisi kami ada tambahannya. Maka kita dapat melihat pada ayat Al-Quran yang mulia ini bahwa mazidun itu isim nakiroh. Kemudian khobarnya berupa zorof yaitu ladaina. Maka di sini karena tidak ada musawwik yang lain, maka khobar itu wajib didahulukan. Wathani dan contoh yang kedua berarti contoh yang jar majrur. Nahwu contohnya itu adalah fil ijazi balaghatun. Fil ijazi balaghatun. Di dalam peringkasan itu ada balaghah. Ya, atau di dalam ringkasnya kalimat itu terdapat sesuatu yang balir ya sesuatu yang sampai sesuatu yang mudah untuk sampai ini pembahasan ilmu balaghah karena ada konteksnya terkadang kalimat yang fasih kalimat yang baik itu dalam konteks tertentu itu lebih baik jika disampaikan panjang misalnya panjang lebar namun dalam konteks yang lain Justru yang fasih, yang lebih mengena, itu adalah ketika disampaikan secara ringkas. Itu maksudnya, maksud dari fil ijazi balaghotun. Maka di sini bala balaghotun itu isim nakiroh yang menjadi mubetada. Dan khobarnya adalah jar majerur fil ijazi. Dan karena tidak ada musawwik yang lain, maka khobar fil ijazi wajib didahulukan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38, yaitu likulli ajalin kitab, yaitu bagi tiap-tiap masa itu ada kitabnya. Maka kita melihat di sini, lafat kitabun itu mubetada berupa isim nakiroh Kemudian khobarnya itu adalah jar jerur ya likulli ajalin. Ya bersama mudhaf ilaihinya. Maka di sini karena tidak ada musafik yang lain juga, maka lafaz jar jerur itu wajib didahulukan. Kemudian wa innama wajaba taqdimul khabari huna. Ya, dan sesungguhnya ya di sini itu wajib didahulukan khobar dalam contoh-contoh ini. Mengapa? Li'annahu lau ukhira latawahhama sami'u annahu sifatun la khobarun. Mengapa di sini wajib didahulukan khobar? Karena kalau khobar itu diakhirkan, maka pendengar itu bisa keliru memahaminya ya, bisa salah dalam memahaminya, bahwa khobar tersebut atau bahwa lafat jar majrur atau lafat dhorof tersebut itu adalah sifat, bukan khobar. Ya, contohnya apa? Tadi, faro, farojun ba'dat doyqi. Ya, farojun ba'dat doyqi. Berarti mubtada'nya didahulukan. Maka kalau seperti ini, karena farojun itu isim nakiroh, maka shibhul, shibahul jumlah yang datang setelahnya, itu ba'dad doyqi, itu dikhawatirkan di Arab sebagai sifat. Sifat dari farojun. Bukan sebagai khobar dari farojun. Karena terdapat kemungkinan seperti itu, maka untuk menghilangkan kerancuan, itu khobar wajib didahulukan. Ya, mengapa? li'annan nakirata ahwaju ila sifati minha ilal khobari. Karena lafat isim nakiroh itu lebih memerlukan kepada sifat daripada keperluannya kepada khobar. Ya, jadi isim nakiroh itu lebih membutuhkan sifat daripada kebutuhannya terhadap khobar. Karena itu wajib didahulukan supaya tidak terjadi kesamaran. Wala baqiya yantadhirul khobaro. Maka misalnya saya katakan farojun ba'dat doiki, maka pendengar itu akan tetap menunggu khobarnya mana. Karena ba'dat doiki tadi itu dikira sifat bagi farojun. Kemudian beliau melanjutkan fa in kana lin nakirati musawwirun lam yajib taqdimal khabari atau maaf fa in kana lin nakirati musawwirun lam yujib taqdimal khabari jika di dalam isim nakirah yang jadi menjadi mubtada tadi itu terdapat musawwir Berarti ada musawwik yang lain yang tidak mewajibkan pendahuluan khobar. Kalau tadi kan kasusnya tidak ada musawwik yang lain melainkan hanya didahulukannya khobar. Namun jika ada musawwik yang lain sehingga konsekuensinya tidak mewajibkan didahulukannya khobar, bal yajuzu taqdimu wat ta'khiru ya, bahkan diperbolehkan khobarnya itu didahulukan atau diakhirkan, contohnya apa? Nahwu rojulun alimun indi. Rojulun alimun indi. Seorang laki-laki yang berilmu ada di sisiku. Maka di sini lafadmu bedadaknya adalah rojulun. Rojulun isim nakiroh. Namun di sini ada musawwir yang lain, yaitu disifati dengan alimun. Disifati dengan alimun. Maka walaupun khobarnya berupa zorof, yaitu indi, itu di sini khobarnya tidak wajib didahulukan. Mengapa? Karena lafat rojulun itu disifati dengan alimun. Ada musawwir yang lain. Kemudian bisa juga dibalik wa indi rajulun alimun. Di sisiku terdapat seorang laki-laki yang berilmu. Karena tadi adanya musawwir yang lain yang menyifati lafat rajulun yaitu alimun. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-2 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ajalum musamman indah ya, dan suatu ajal yang ada pada sisinya yaitu Allah sendirilah yang mengetahuinya maka di sini kita melihat mubtada'nya adalah lafat ajalun namun lafat ajalun ini disifati ya disifati dengan lafat musamman sehingga sudah ada musafir yang lain yang mengizinkan ajalun itu menjadi mubetada. Ya, sehingga kalau misalnya dikatakan ya bukan dalam ayat Al-Qur'an ajalun musamman indahu itu bisa juga dikatakan indahu ajalun musamman. Maka fathorfu khobarun la sifatun. Dalam hal ini khob uh, eh, dhorof, dhorof misalnya indi ya atau indahu itu adalah khobar bukan sifat. Li annan nakirata lamma wusifat bima ba'daha karena isim nakirah contohnya rojulun itu ketika disifati dengan kata setelahnya yaitu lafat alimun da'ufa talabuha lidzarfi maka menjadi lemah kebutuhannya terhadap zorof karena dia sudah disifati. Atau kalau lebih lengkapnya, do'ufa tolabuha lidzorfi ala an yakuna sifatan thaniyatan. Maka menjadi lemah kebutuhannya, kebutuhan isim nakiroh terhadap zorof, sehingga dia itu memerlukan Dorof tersebut menjadi sifat yang kedua. Karena dia sudah disifati dengan lafat alimun. Fakanat zohiru annahu khobarun la sifatun. Maka jadilah secara zohir, itu lafat indi itu menjadi khobar, bukan menjadi sifat. Athani yang kedua, an yakuna fil mubtada'i dhamirun ya'udu ala ba'dil khabari yaitu di dalam mubtada lafat mubtada itu terkandung domir yang kembali kepada sebagian dari khobar. Nahwu contohnya lima jalisil ilmi ruwaduha bagi majelis-majelis ilmu itu terdapat pelopor-pelopornya. Maka kita melihat mubtada'nya itu adalah ruwaduha. Namun di dalam ruwaduha itu terkandung domir ha. Yang ha itu kembalinya kemana? Ke majalisi. Ya, ke majalisi. Sehingga itu kembali kepada sebagian dari khobar, yaitu lafat majalisi pada saat ini ya pada contoh seperti ini maka lafat khobar yaitu lima jalisil ilmi itu wajib didahulukan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-24 Am ala qulubin aqfaluha Am ala qulubin aqfaluha ataukah ya hati hati mereka itu terkunci. Maka perhatikan di sini khobarnya itu adalah jar majrur ala qulubin. Sedangkan mubtada'nya itu adalah aqfaluha. Aqfaluha. Maka kita melihat aqfaluha dalam mubtada'nya itu ada dhamir ha di mana domir ha tersebut itu kembalinya kepada kulubin. Ya, dia kembali kepada sebagian dari khobarnya. Maka pada saat contoh-contoh seperti ini itu wajib didahulukan khobar. Wa innama wajaba taqdimul khobari. Dan sesungguhnya dalam kondisi seperti ini itu wajib didahulukan khobar. Mengapa? Li'annahu law ukhira la'adat domiri, maaf, li'annahu law ukhira la'adat domiru ala mutaakhirin lafdhan warutbatan. Karena kalau misalnya diakhirkan, artinya eh, khobarnya itu diakhirkan, maka domir yang terkandung dalam mubtada' tersebut itu akan kembali kepada sesuatu yang datang setelahnya. Baik secara lafat dan juga secara martabat, secara tingkatan. Ya, kita melihat di sini misalnya saya katakan ruwaduha lima jalisil ilmi. Ruwaduha lima jalisil ilmi. Maka domirha yang ada pada ruwaduha itu kembalinya kepada majalisi. Ya, yang secara lafat itu datang setelahnya. Kemudian secara martabat, yang namanya khobar itu memang datangnya setelah mubtada. Berarti domir tersebut, domir ha ini, yang pada ada pada contoh ruwa duha lima jalisil ilmi, itu kembali kepada sesuatu yang datang akhir, baik secara lafat maupun secara tingkatan, secara martabah ya secara rutbah. Ya wahwa mamnu'un huna. Maka yang seperti itu ya tidak boleh di sini. Ya, sehingga tidak boleh dikatakan ruwaduha lima jalisil ilmi. Karena domirha kembali kepada sesuatu yang datang setelahnya. Baik secara lafat maupun secara tingkatan. Athalithu, keadaan yang ketiga, yang mewajibkan untuk didahulukannya khobar dari mubtada itu adalah an yakunal khobaru lahu sadarul kalami fi jumlatihi yaitu ketika lafat khobar itu memiliki hak sadarul kalam di dalam jumlahnya artinya lafat khobar tersebut itu haknya itu berada di awal jumlah di awal kalimat wa mimma lahus sadaratu asmaul asmaul istifhami ya wa mimma lahus sadaratu asmaul istifhami dan di antara lafat yang memiliki hak sodaroh, yaitu hak untuk diletakkan di awal jumlah, itu adalah isim-isim istifham. Nahwu contohnya, matas safaru Ya, mata safaru kapan perjalanannya? Ya, maka mata di sini itu jawabannya nanti pasti berupa khobar. Ya, misalnya as-safaru kapan begitu. Ya. Dan mata ini isim istifham. Sehingga dia itu haknya itu diletakkan di awal jumlah. Ya, tidak boleh dikatakan as-safaru mata, ya, tidak haknya itu berada di awal jumlah. Ya, demikian juga contohnya qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-27 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman aina iya, di mana sekutu-sekutuku tersebut maka kita melihat bahwa Aina di sini itu adalah isim istifham. Dan jawabannya itu karena berupa khobar, maka aina ini itu juga kedudukannya sebagai khobar. Maka di sini karena dia haknya berada di awal jumlah, maka khobar itu wajib didahulukan. Yang ini cukup jelas. Kemudian ar keadaan yang keempat di mana wajib didahulukan khobar dari mubetadaknya, yaitu an yakunal khobaru mahsuron fil mubetadai. Yaitu ketika lafat khobar itu mahsur. Ya, dibatasi, dikhususkan kepada lafat mubetadak. Artinya di sini makasur alaihinya, ya makasur alaihinya itu adalah lafadz mubtada. Ya, Lafadz khobar itu dikhususkan atau dimaknai hanya itu kepada mubtada'nya. Bi nama au bi illa, baik dengan lafat innama atau lafadz illa. Ini sebagaimana pembahasan sebelumnya, hanya dibalik. Kalau sebelumnya lafat mubtada itu dikhususkan kepada khobar. Kalau di sini lafat khobarlah yang dikhususkan kepada mubtada. Nahwu contohnya innamal qaidu khalidun. Innamal qaidu khalidun. Sesungguhnya yang menjadi pemimpin itu hanyalah Khalid. Artinya apa? Sifat kepemimpinan itu dikhususkan ya yang yang memiliki hanyalah Khalid. Atau kita melihat catatan kaki terkait hal ini. Di catatan kaki ini ya terdapat penjelasan mengenai tadi innamal qaidu Khalidun. Yaitu fi hadzal mithali qasru sifatil qiyadati ala Khalidin. Dalam contoh ini, yaitu contoh innamal qaidu kholidun, itu terdapat pembatasan sifat kepemimpinan kepada Khalid. Jadi sifat kiadah kepemimpinan tersebut itu dibatasi hanya dimiliki oleh Khalid. Wa annaha la yattasifu biha ghairuhu. Dan sesungguhnya sifat kiadah tersebut itu sifat tersebut tidak dimiliki oleh yang selainnya. Selain Khalid. Artinya, tidak disifati dengan kepemimpinan selain Khalid. Bisa jadi orang lain memiliki kepemimpinan, namun tidak sampai tahap yang dimiliki oleh Khalid. Fal mahkumu alaihi fil mithali huwa Khalidun. Maka mahkum alaihinya di dalam contoh ini itu adalah Khalid wa huwal mubtada'ul mutaakhiru. Dan Khalid itu adalah mubtada yang diakhirkan. Ya mahkum alaihinya, ya musnad ilaihinya itu adalah mubtada'nya Khalid. Wal mahkumu bihi wa huwa sifatul qiyadati. Dan mahkum bihinya, musnadnya dalam contoh ini itu adalah sifat kepemimpinan hiyal khobarul mutakottimu. Dan itu adalah khobar yang diawalkan. Walamma kanal mubtada'u maqsuran alaihi wajaba ta'khiruhu. Dan ketika mubtada itu menjadi maqsur alaihinya. Ini salah satu unsur pada qasr, uslub qasr, bahwa kalau qasrnya itu menggunakan innama, itu maksur alaihinya itu wajib didatangkan di akhir. Tidak boleh didahulukan, maka konsekuensinya khobarlah yang wajib didahulukan. Karena di sini maksur alaihinya itu adalah mubtada. Kita kembali ke atas. Kemudian contoh yang menggunakan illa yaitu wa malhadi illallahu Wa mal hadi illallahu. Tidak ada yang maha memberikan petunjuk melainkan Allah. Maka di sini lafat al-hadi itu dikhususkan hanya kepada maksur alaihinya, yaitu lafdul jalalah Allah. Karena kalau misalnya uslub qasr itu menggunakan illa, maka maksur alaihinya itu yang datang setelah illa. Maka di sini karena lafat al-hadi itu adalah khobar dan laf lafdul jalalah Allah itu mubtada'nya, maka khobar wajib didahulukan. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat ke-12 yaitu fa innama ala rasulinal balaghul mubin fa innama ala rasulinal balaghul mubin ya jadi fa innama ala rasulinal balaghul mubin sesungguhnya kewajiban rasul kami itu hanyalah menyampaikan amanat dengan terang maka di sini digunakan uslub yang innama. Ya, innama. Kemudian ala rasulina itu adalah jar majrur yang menjadi khobarnya. Nah, di sini lafat ala rasulina itu dikhususkan yaitu kepada lafat al-balaghul mubinu. Dan al-balaghu di sini itu sebagai mubtada. Dan kita mengetahui bahwa maksur alaihinya untuk uslub yang menggunakan innama, uslub qasr yang menggunakan innama, itu yang datang belakangan yaitu al-balaghu. Sehingga di sini khobar yaitu ala rasulina jarma jerur, itu wajib didahulukan. Waqala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-99 yaitu ma'alar rasuli illal balagh. Ma'alar rasuli illal balagh. Ya, kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan. Maka di sini kita melihat bahwa khobar yaitu jar majrur ala rasuli itu dikhususkan kepada lafat al balagh karena maksur alaihinya untuk uslub yang menggunakan illa, itu adalah yang datang setelah illa. Dalam hal ini adalah lafad al-balagu. Sehingga karena al-balagu sebagai mubetada dan ala rasuli sebagai khobar, maka ala rasuli itu wajib didahulukan. Fala yajuzu taqdimul mubetada'i wa ta'khirul khobari. Maka di sini tidak diperbolehkan untuk mendahulukan mubtada dan juga mengakhirkan khobar. Mengapa? Li'alla yakhtallal hasrul matlubu wa yakhtaliful muradu. Ya, Li'alla yakhtallal hasru al matlubu wa yakhtaliful muradu. Supaya tidak ya, rusak hasr yang dituntut dalam contoh-contoh ini ya karena uslub hasr, uslub qasr itu sudah memiliki unsur sehingga membawa makna hanya ya membawa pengkhususan. Kalau misalnya sampai dibalik nanti maksur alaihinya akan berubah. Ya maksur alaihinya karena letaknya sudah ditetapkan dalam uslub tersebut. Maka nanti akan rusak hasar yang dituntut dan juga akan yahtaliful muradu, akan Berbeda maksudnya. Wa ila hadhil mawadhi'il arba'ati asyara qawlihi wa nahwu indi dirhamun ila akhirih. Dan kepada empat keadaan ini, yaitu empat keadaan di mana wajib didahulukan khobar, itu Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan dengan ucapan beliau, wa nahwu indi dirhamun sampai akhir. Ay, iltazim taqdimal khabari fi kulli mithalin. Ja'a al mubtada'u nakiratan wala musawwirun laha illa taqaddumul khabari. Ya iltazim taqdimal khabari. Ya, wajibkanlah didahulukannya khobar. Fi kulli mithalin pada setiap contoh yang datang pada bait tersebut yaitu ja'a fihil mubtada'u nakiratan yaitu yang di dalam contoh itu mubtada datang dalam bentuk nakirah wala musawwirun laha illa taqaddumul khabari dan tidak ada musawwir yang datang pada contoh tersebut melainkan hanya didahulukannya khabar ya wal wataru dan wator yang ada pada bait itu maksudnya adalah al-gharadu wal hajatu yaitu tujuan dan keperluan. Wa kadza yultazamu taqattumul khabari idza 'ada 'alaihi. Dan demikian juga diwajibkan didahulukannya khabar jika ada yang kembali kepada khabar ya jika ada yang kembali kepada khabar atau ai ala ba'dil khabari Yaitu yang kembali itu adalah kembali kepada sesuatu atau sebagian dari khobar. Apa yang ada alaihi itu adalah domirun. Ya, yaitu ala ba'dil khabari domirun. Ada domir yang kembali, domir yang ada pada mubtada, yang kembali kepada sebagian dari khobar mimma bihi maksud dari mimma bihi ai minal mubtada illadhi yukhbaru bihi yaitu domir tersebut terkandung pada mubtada yang dikhabarkan. Yang mudahnya mubtada yang memiliki khobar, di dalamnya itu terdapat domir yang kembali kepada khobar. Anhu, ya anhu yang ada pada bait, ai anil mubtada'i. Maksudnya adalah dari mubtada hala kaunil khobari mufassiron hadat domirol aida alaihi. Dalam keadaan, dalam kondisi, khobar tersebut itu menafsirkan domir yang kembali kepada khobar tersebut. Wakadha yultazamu takottumul khobari idha kana yalzamu tasdiruhu fil kalami. Demikian juga wajib didahulukan khobar ketika wajib ya wajib mendahulukan lafat khobar tersebut di dalam kalam. Mudahnya ketika lafat khobar tersebut itu haknya itu adalah sodaroh. Haknya itu adalah berada di awal jumlah seperti tadi isim istifham. Maka dia wajib didahulukan. Nahwu contohnya aina man tahu nasira. Mana orang yang engkau ketahui atau seseorang yang engkau ketahui sebagai penolong. Fa aina maka lafat aina ismustifhamin khobarun muqaddamun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Maka aina adalah isim istifham khobar yang didahulukan yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan rofa. Kemudian waman ismun mausulun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un muakhkharun. Dan man adalah isim mausul yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rofaknya mubtada yang diakhirkan. Wa yajibu taqdimu khobaril mahsuri fihi. Dan demikian juga wajib untuk mendahulukan khobar yang dia itu terdapat koser di dalamnya. Yang mudahnya khobar itu dikhususkan kepada mubetada. Ay khobarul mubetada illadhi wa fihil hasru atau maksudnya yaitu khobar ya khobar mubtada yang di dalamnya di dalam khobar tersebut terjadi hasr mithlu contohnya malana illatiba'u ahmada ya tidaklah bagi kami melainkan mengikuti Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam falana khobarun muqaddamun maka lafat lana adalah khobar yang didahulukan wattiba'u ahmada mubtada'un muakhkharun. Dan lafat ittiba'u atau ittiba'u ahmada itu adalah mubtada yang diakhirkan. Wa mudhafun ilaihi. Lafat ahmada itu adalah mudhaf ilaihi. Dan seharusnya tanpa alif. Kemudian wal alifu fi ahmada lil itlaqi. Namun ditambahkan alif itu untuk itlaq ya untuk menyamakan akhiran atau menyesuaikan rima. Karena menyamakan dengan sebelumnya yaitu kodim abada. Kemudian kita lanjutkan wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif fazaidun fazaidun istughniya anhu idh urif. Di sini kembali Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-136 dan bait yang ke-137 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam alfiyah beliau wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama dan menghapus ya, atau membuang yang sudah diketahui dalam hal ini itu bisa mubtada atau bisa khobar jadi penghapusan mubtada dan khobar yang sudah diketahui itu diperbolehkan kama taqulu sebagaimana engkau katakan zaidun Ya, sebagaimana jawabanmu Zaidun ketika engkau ditanyakan ba'da man indakuma. Ya, man indakuma. Siapa yang ada di sisi kalian berdua? Ya, kalau misalnya kita ditanya man indakuma, ya kita menjawab Zaidun saja sudah boleh. Pada asalnya Zaidun indana. Ya, man indakuma Zaidun indana. Tetapi di sini khobarnya dihapus. Khobar indananya dihapus itu boleh. Karena sudah diketahui maksudnya. Kemudian wafi jawabi kaifa zaidun danif, Ya. Kemudian dan juga pada jawaban pertanyaan kaifa zaidun. Ya, bagaimana keadaan Zaid? Qul danif maka cukup katakan danifun. Ya, bagaimana keadaan Zaid? Ya, katakanlah danifun. Ya, misalnya merana. Fazaidun ustughniya anhu. Maka di sini lafat Zaid itu sudah dicukupkan, artinya tidak perlu disebutkan. Idh'urif jika diketahui. Karena apa? Misalnya kaifa Zaidun, ya seharusnya jawabannya Zaidun danifun. Ya, kaifa zaidun, zaidun danifun. Kalau yang tadi itu yang dihapus adalah khobarnya, nah di sini yang dihapus adalah mubtada'nya. Asalnya zaidun danifun. Tetapi karena sudah diketahui, maka diperbolehkan dihapus mubtada'nya yaitu menjadi dijawab danifun saja. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala memberikan judul untuk dua bait ini yaitu hadful mubtada'i awil khobari jawazan. Bolehnya menghapus mubtada atau khobar. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan untuk dua bait ini. Yuhdhafu kullun minal mubtada'i wal khobari idha dalla alaihi dalilun. Boleh dihapus atau dipuang masing-masing dari mubtada dan juga khobar, jika ada suatu petunjuk yang menunjukkan apa yang dihapus tersebut. Walam yata'atharil makna bihadfihi. Kemudian syarat berikutnya, bahwa dengan penghapusan tersebut, itu sama sekali tidak memberi pengaruh terhadap maknanya. Contohnya tadi, kaifa zaidun, jawab danifun. Ya, ada mubetada yang dihapus, namun pertama itu sudah diketahui ya dari pertanyaan, kedua maknanya tidak terpengaruh, ya tetap dipahami. Famithalu FIL khobari, contoh penghapusan khobar, pembuangan khobar, an yuqala, yaitu dikatakan, man indaka, siapa yang bersamamu? fataku kholidun, maka engkau jawab, kholidun, At-takdiru, takdirnya kholidun indi. Kholid bersamaku. Tetapi di sini khobar indinya dihapus karena sudah diketahui ya, dan juga tidak akan merusak makna. Wa min hadfil khobari qauluhu ta'ala. Dan di antara bentuk penghapusan khobar itu adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Ra'du ayat ke 35. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun tajri min tajri min tahtihal anhar." Kemudian ukuluha daimu wa dhilluha. Ya, ukuluha daimu wa dhilluha perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu ya taman seperti taman yang mengalir sungai-sungai di dalamnya kemudian buahnya tak henti-henti ya sedangkan naungannya hanya sampai di situ wadhilluha nah di sini terdapat penghapusan khobar seharusnya ukuluha daimun wadzilluha imun ya ai wadzilluha imun Ya, buah-buahannya tak henti-henti, sedangkan naungannya juga tak henti-henti. Namun di sini boleh dihapus karena sudah dipahami dari kalimat sebelumnya dan juga tidak merusak makna. Kemudian wa amma hadful mubtada'i fayakthuru fi jawabil istifhami. Dan adapun penghapusan mubtada itu banyak terdapat pada jawaban dari istifham, ya, jawaban dari pertanyaan. Nahwu contohnya, kaifal halu. Ya, bagaimana keadaan atau bagaimana kabar? Apa kabar? Fayuqalu, maka dijawab, hasanun. Ya, kabar baik. Ya, kabar saya baik misalnya, atau kabar baik. Apa kabar? Baik misalnya. Padahal di situ ada yang dihapus at-taqdiru al-halu hasanun. Al-halu hasanun. Kabar baik. Tetapi al-halu itu boleh dihapus karena pertama sudah diketahui dari pertanyaan, kedua tidak merusak makna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Humazah ayat ke-5 dan 6. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah." Dan apakah engkau mengetahui apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Ini i'rabnya ma mubtadaun. Ma yang ada pada wa ma adraka kamal hutomah itu mubtada wa adra fi'lun madin dan lafat ro adalah fi'il madhi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang boleh istitarnya boleh disembunyikan takdiruhu huwa yang takdirnya adalah huwa Wal kafu maf'ulun awwalun. Dan kaf yang ada pada adroka itu adalah maf'ul pertama. Kemudian ma yang datang setelahnya, wa ma mubtadaun. Ma yang datang setelahnya mubtada. Wal hutomatu khobarun. Dan al hutomatu adalah khobarun. Wal jumlatu fi mahalli nasbin al maf'ulu tsani li adro. Dan jumlah mal hutomatu itu menempati kedudukan nasab menjadi maf'ul yang kedua untuk fi'il adro. Wa jumlatu adro khobarul mubtada'i ma. Dan jumlah adro itu adalah khobar bagi mubtada, khobar mubtada bagi mubtada ya, yaitu ma yang pertama. Kita kembali ke atas. Nah, di sini wama adro kamal hutomah Kemudian jawabannya langsung narullahil muqadah. Ya, di situ ada mubtada yang dihapus. Ai hiya narullahi. Ya, asalnya hiya narullahi. Tetapi karena sudah diketahui dan tidak merusak makna, maka boleh dihapus. Kemudian wa ba'da fa'il jazai. Wa ba'da fa'il jazai dan bolehnya penghapusan mubtada itu banyak terdapat juga setelah fa jaza. Ya, fa jaza. Ya, fa yang menunjukkan akan balasan. Yang datang setelahnya itu merupakan balasannya. Nahwu contohnya man akhlasa fi amalihi fali nafsihi. Barang siapa yang tulus, ikhlas dalam beramal, maka bagi dirinya. Ya, fa'nya di sini adalah fa' jaza. Tapi di sini ada mubtada yang dihapus. Ya, tiba-tiba jar majrur, berarti itu adalah khobarnya. Maka apa yang dihapus? Ai fa ikhlasuhu li nafsihi. Man akhlasa fi amalihi fa ikhlasuhu li nafsihi. Barang siapa yang ikhlas dalam beramal, maka keikhlasannya itu bagi dirinya sendiri. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ke ayat ke-104 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa 'alaiha Faman absara fali nafsihi wa man 'amiya fa'alaiha. Maka barang siapa yang melihat, melihat kebenaran tersebut, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Atau penglihatannya itu bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang buta atau tidak melihat akan kebenaran itu, maka ya kebutaannya, kemudorotan itu akan kembali kepadanya. Maka di sini setelah fa jaza, itu ada mubtada yang dihapus. Ya, ai fa ibsaruhu li nafsihi wa amahu 'alaiha. Maka takdirnya itu adalah faman absara fa ibsaruhu li nafsihi. Wa man 'amiya fa wa faman wa man 'amiya fa amahu 'alaiha. Ya, faman absara fa ibsaruhu li nafsihi wa man 'amiya fa amahu 'alaiha. Barang siapa yang melihat kebenaran, maka penglihatannya itu manfaatnya bagi dirinya. Dan barang siapa yang buta terhadap kebenaran, maka kebutaan tersebut itu akibatnya akan ya, kembali kepadanya. Kemudian eh, nyamuk mubtada itu juga setelah ba'dal qawl, Setelah lafat-lafat yang mengandung makna al qawl ya, seperti qawla, qalu, yaqulu dan lainnya ya ba'dal qauli pokoknya setelah lafat yang bermakna qaul ucapan. Maka di situ juga eh, banyak dihapus mubtada. qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu asatirul awwalin naktatabaha Ya waqalu asatirul awwalina tatabaha. Dan mereka berkata, ya dongengan-dongengan orang terdahulu yang diminta supaya dituliskan, ya iktatabaha. Maka di sini ada qalu. Ya qalu itu sesuatu yang bermakna qaul, ucapan. Maka ada mubtada yang dihapus yaitu ai huwa asatirul awwalina. Ya, mumpetadaknya dihapus karena sudah diketahui maknanya dan tidak merusak makna. Kalau misalnya dihapus. Wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa hadfu ma yu'lamu jaizun. Ya, dan dihapus atau dibuang penghapusan atau pembuangan apa yang telah diketahui itu hukumnya boleh. Ay yajuzu hadfu ma yu'lamu min mubtada'in au khabarin. Yaitu boleh menghapus atau membuang apa yang telah diketahui, baik berupa mubtada atau khabar. Thumma mathala Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh untuk dua hal tersebut, yaitu pembuangan mubetada atau pembuangan khobar. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.